Bismillahirrahmanirrahim. Ikra ya ahuna Imam. Walamma kana wastu Eh, atasnya ya, atasnya. Ayolah, loncat. Wajib مصدر الاستقامة أمر العبد أن يقول في كل يوم في كل يوم في كل يوم مرات مرات اهدنا الصراط المستقيم ومن لم يقدر على الاستقامة فل فليجتهد على ولا تستر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة فل فليتفقد كل عبد صفات صفاته وأخلاقه وليشتغل بعلاج واحد بعد واحد وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمر فإنه سيحلو كما يحلو الفطام فطام الفطام للطفل بعد فراغته له فلو رد فلو رد إلى الثدي لكرهه ومن عرف قصر العمر بالنسبة إلى مدة حياة الآخرة فحمل مشقة arba'ati ayyamin liyata nam liyata liyata an li lita nam mu'id abadi fa'inda fa'inda sabahi yahmadul qawmu as Ayo Jazakallah khairan Taib Terakhir kita sebutkan kemarin Tentang yakni cara mengetes terhadap jiwa kita terhadap diri kita masing-masing tentang penyakit bakhil untuk mengetahuinya bagaimana maka beliau memberikan isyarat jadi dengan cara ketika diri kita menahan harta, mengumpulkan harta itu lebih lezat dan lebih gampang. Nah, daripada ini mencurahkan hartanya untuk bersodakoh kepada orang-orang yang berhak untuk ia terima. Nah ini, maka ketahuilah ini apa terbukti dia mempunyai penyakit bakhil, Mayoritas ya yang menguasai dalam hatinya dia terkena penyakit bakhil. Jadi mengumpulkan harta nam lebih lezat, lebih enak, lebih cocok dan lebih mudah. Artinya nggak ada pikiran untuk bersodakoh. Nah, ditunda-tunda ketika mau bersodakoh. Ini di dalam hatinya orang tersebut ada penyakit bahil. Dan sebaliknya, tak kala dia sangat semangat ya untuk dermawan mensurahkan hartanya kepada orang-orang yang memang berhak lebih lezat lebih ringan ya ringan tangan sangat ringan daripada menahannya tapi sayang tidak memperhatikan sisi tabdirnya sehingga terjatuh dalam perbuatan tabdir. Siapa saja yang membutuhkan akan ia bantu. Nah, tidak peduli apakah orang-orang yang dia penggunaan harta tersebut untuk ketaatan kepada Allah Taala ataukah tidak. Ya ini pokoknya sudah membantu. Apakah mau untuk kemaksiatan hartanya ataukah untuk hal-hal yang baik? Nah ini, maka ketika muncul seperti ini ketahuilah itu adalah minal mudab nam mubadirin termasuk orang-orang yang berbuat mubadir. Nam dan telah diketahui bersama bahwasanya inna mubadirina kanu ikhwana syayatin. Nah, lain. Ini untuk mengetahui diri kita masing-masing ke arah mana, kecondongan ke arah mana hati kita terhadap masalah harta. Maka kemudian farji ya, kembalikan untuk menekuni untuk melatih dirinya untuk apa menahan yang senantiasa ya untuk introspeksi dirinya untuk memilah-milah yang nanti akan ditunjukkan dan akhlak ya ini, akan mudah, perbuatan muncul akan dimudahkan. Selanjutnya fayajibu ayyakuna saliman an sa'il akhlak dan wajib bagi siapa saja enam hendaklah dia untuk selamat dari semua akhlak-akhlak yang jelek untuk menyelamatkan dirinya dari segala dari semua akhlak-akhlak yang jelek hatta la takuna lahu alaqatun bi syai'in min dunya sampai tidak ada baginya yakni sifat ketergantungan dengan suatu sedikit pun dari perkara-perkara dunia ini nah sebagian mungkin manusia ada sifat ketergantungan kepada dunia ketergantungan kepada seorang karena mungkin sudah apa kenal sudah kena hutang budi. Nah ini sehingga dia sangat-sangat tergantung dengan orang tersebut. Hatta taratahila nafsu anid dunya sampai jiwanya meninggalkan dunia tersebut memutuskan dalam rangka untuk memutuskan yakni sifat adanya ketergantungan daripadanya. oh hero multafitatin ilaiha tanpa menoleh kepadanya tanpa menoleh ini apa untuk apa menghilangkan penyakit-penyakit yang jelek ketika ada harus enam dia jiwanya pindah enam dari dunia tersebut memutuskan hubungannya tanpa menoleh sedikit pun wala mutasawwiqatin dan juga tidak ada rasanya rindu kepadanya la asbabiha terhadap sebab-sebab tersebut fahina itin tarsu ila rabbiha ruju'an nafsi mutmainnah maka ketika itu ketika dia telah enam mewujudkan hal yang demikian bisa dia rikhlah jiwanya enam memutuskan ketergantungan sifat-sifat terhadap dunia tanpa menoleh sedikit pun, tanpa adanya rasa rindu kepadanya. Betul-betul ia buang demi untuk apa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada pada dirinya. Maka ketika itu dia kembali kepada Robnya sebagaimana kembalinya sebuah jiwa yang tenang. Nah ini rujuk nafsi al-mutmainnah sebagaimana kembalinya jiwa yang tenang. Walamma maka al-wastul dan takala ketika nam sikap adil ini hakiki sikap tengah-tengah yang hakiki antara dua ujung yakni nam dua ujung yang membahayakan apakah sifat-sifat yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri atau sifat-sifat yang ifrat atau tafrid nam ini adalah dua sifat ujung yang sangat berbahaya fi hayatil humud. Nah, humud ini artinya yakni al-khafiyun tersamarkan artinya susah untuk diter untuk susah untuk terdeteksi penyakit-penyakit tersebut, susah. Untuk bersikap tengah-tengah susah. Nah, susah untuk terdeteksi penyakit-penyakit ini. Nah ima dia terjatuh dalam sifat ifrat atau tafrid. Terjatuh dalam perbuatan semangat sangat semangat sangat sangat semangat untuk dermawan sehingga terjatuh dalam perbuatan tabdir. Ketika menahan hartanya terjatuh dalam perbuatan bakhil. Nah ini susah untuk diterdeteksi untuk apa sangat samar perkaranya. Nah ini kecuali memang illa man rahimah rabbuk Nah ini, ini orang-orang yang mendapat hidayah, mendapat rahmat akan dimudahkan untuk berbuat yakni iktidal, adil. Bal huwa adaku minasy'ri wa ahaddu minasayf. Bahkan dia perkaranya lebih apa tersamarkan daripada sebuah rambut yang tipis Nah perkaranya sangat-sangat mendalam, sangat-sangat apa susah, nah, sangat dalam, sangat tipis, sangat tersamarkan daripada sebuah rambut yang tentunya rambut adalah tipis. Nah ini perkara ini lebih tipis lagi untuk nah, untuk dideteksi, untuk diketahui. Nah ini dan lebih tajam daripada sebuah pedang. Fala jaroma man istawa ala hadas siratil mustaqimi fid dunya. Maka tidak aneh jaroma. Tidak aneh bagi orang yang dia telah menguasai terhadap as-siratil mustaqim ini. Tidak aneh bagi orang yang dia sudah menguasai jalan ini yang lurus ini ketika di dunia dia bisa menjalankan seratul mustaqim. Dia bisa istiqomah terhadap agamanya. Dia bisa, masya Allah, termasuk bisunah sangat getol terhadapnya. Maka tidak aneh bagi orang tersebut, tentunya dia lebih bisa lagi. Jaza ala misli sirati fil akhirah. Tentunya dia akan lebih bisa lagi. Nah terhadap yakni seperti jalan ini di akhirat. Tak kala di dunia dia bisa menempuh asiratul mustaqim, maka nanti di padang maksar ketika dia menyeberang asirat jembatan yang dipancangkan di atas enam neraka jahanam ini akan lebih mudah dia lalui. Ingat ketika orang itu bisa menempuh asirat di dunia. Fala jaroma, enggak aneh. Bagi orang yang dia sudah menguasai asirat maka nanti di sirat yang sebenarnya di negeri akhirat dia akan lebih mudah. Wali asli usril istiqamati umira al-abdu ayyakula fi kulli yom marot Dan karena ini dan karena sukarnya untuk istiqomah ini ya sukarnya untuk istiqomah susah berapa ya bisa dihitung orang-orang yang istiqomah yang dulunya mungkin istiqomah ternyata di akhir hayatnya atau mungkin di tengah-tengah dia kemudian tidak istiqomah berpaling dari asyaratul mustaqim sulit maka diperintah seorang hamba untuk mengucapkan setiap harinya setiap sholatnya apakah sholat sunnah atau sholat wajib mengucapkan ihdina siratal mustaqim. Nah ini diperintahkan demikian untuk yakni diberikan satu hidayah untuk istiqomah hidayah taufik terhadap asratul mustaqim ini nah ini setiap sholat apakah sunnah atau sholat yang wajib setiap kalinya mengucapkan doa ini memang sangat sulitnya untuk istiqomah Walam yaqdir ala istiqomati maka barang siapa yang tidak mampu untuk istiqomah falistahid ala qurbi minal istiqomati fa inna najata bil amri soleh maka kalau dia nggak mampu untuk istiqomah ternyata susah butuh kesabaran godaannya sangat berat lebih-lebih tinggal di masyarakat masyarakatnya orang awam nah ini maka bersungguh-sungguhlah kalian ini terhadap enam kedekatan minal istiqomah yaitu kedekatan kepada orang-orang yang istiqomah. Jadi kita caranya mendekat kepada orang yang istiqomah ataukah dengan sesuatu yang memang akan mengarahkan kepada istiqomah. Nah ini kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Kita bergaul dengan orang-orang yang mengaji. ini, ini apa wasilah. Ketika kita susah untuk istiqomah, maka caranya ini kita pandai-pandai untuk dekat-dekat dengan orang-orang yang istiqomah atau dengan sesuatu yang akan mengantarkan kepada istiqomah, bukan kemudian malah meninggalkan semuanya. Ini akan tambah parah terhadap sunnah. Fa'inan najatan sungguhnya keselamatan itu dengan amal soleh. Wala tasdurul a'malu solehatu illa anil ahlaki sahasana. Dan tidaklah akan keluar bersumber suatu amal yang soleh kecuali dari seorang yang berahlak mulia, ahlak yang baik. Ini seorang nggak akan bisa beramal soleh sebagaimana, sebagaimana mestinya dia bisa ikhlas, dia bisa itiba kecuali memang orang-orang yang berakhlak mulia. Nah, mungkin dia bisa mengaji, bisa taklim, cara doir bisa, tapi ternyata ya dia mungkin kurang ikhlas, kurang ikhlas sehingga tidak bisa dikatakan amal soleh. Karena ketika dikatakan amal soleh adalah terwujud enam, yakni itibat dan ikhlas. Dan ini akan terwujud dari orang-orang yang berakhlak mulia. Fal yatafaqqad maka kullu abdin, maka bagi setiap hamba hendaklah dia menghilangkan sifat-sifatnya, ahlak-ahlaknya yang bejat, ahlak-ahlaknya yang rusak. Hendaklah dia menghilangkan penyakit sifat terjelek tersebut, ahlak yang jelek tersebut wal yastahil bi'ilati wahidin ba'da wahid dan Sendaklah dia menyibukkan dirinya untuk mengobati satu penyakit, kemudian penyakit yang lainnya. Satu demi satu diobati. Dari, dari penyakitnya mungkin malas ya untuk belajar, dari penyakitnya yang sifatnya mungkin urakan, dari sifat berbicaranya, nah ini dari sifatnya yang mungkin dia apa kurang berakhlak ketika dia taklim, kurang berakhlak, kurang beradab, hendaklah dirubah satu demi satu menyibukkan dirinya untuk merubah akhlak tersebut. Jangan sampai terlena, jangan sampai lupa dia tersibukkan dengan terus hafalan-hafalan terus, tapi satu sisi dia hilangkan penyakit-penyakit tersebut. Dia nggak mau mengobati, dia nggak berusaha untuk mengobati penyakit tersebut. Sudah, pokoknya belajar bahasa Arab belajar ini dan itu tanpa memperhatikan yang telah menempel dalam hatinya sebuah penyakit yang berbahaya. Wal yasbir dan bersabarlah dul azmi yakni enam bersabarlah orang-orang yang punya azam yang kuat hendaklah dia bersabar ala madadi hadal amri yakni taklah dia merasakan pedihnya perkara ini. Ini ya. Orang yang azamnya kuat untuk menghilangkan penyakit ini terkadang sangat pedih, sangat sakit untuk menghilangkan penyakit ini yang muncul. Dia tahan, dia tahan, dia bersabar di atasnya. Fa innahu sayahlu kama yahlul fitam. dia akan merasakan manisnya akan merasakan enaknya ketika dia telah berhasil. Ketika dia sudah menghilangkan penyakit tersebut akan merasa manis akan merasa betapa ledaknya ketika dia taklim Berap apa betapa ledaknya ketika dia mungkin salat tahajud yang padahal sebelumnya malas sebelumnya uka ugahan nah akan terasa manis nanti sebagaimana manisnya yakni fitom penyapian seorang bayi setelah ba'da karahatihi lahu setelah terasa pahit untuknya jadi namanya bayi umur 2 tahun itu ketika awal-awalnya dia menyapi sangat pahit rasanya menangis ya sangat sedih sangat terasa enggak enak bagi sang bayi tersebut ini umur 2 tahun disapi nangis terus sampai mungkin sehari dua hari gelisah. Ibunya harus ekstra kerja untuk si anak anaknya. Nah ini. Tapi setelahnya terasa manis. Setelahnya terasa manis. Bahkan falau rudda ila sadyi lakarihu. Bahkan tak kala dikembalikan kepadanya yani untuk menyusu kembali lakarihu. Dia enggak suka, enggak mau ini sudah terbiasa enak, tidak nyusu pada uminya. Wa man arafa kisarul umri binisbati ila mudati hayatil akhirah, maka barang siapa yang tahu betapa pendeknya umur di dunia dibandingkan dia hidup waktunya hidup di negeri akhirat, dia tahu paham betapa pendeknya umur di dunia dibanding hidupnya di akhirat hamala masyaqqata safarin ayamin maka dia akan lebih berani untuk menanggung suatu beban ketika dia menempuh perjalanan di dunia. 6. Di tanah umil abadi dalam rangka untuk menggapai kenikmatan yang langgeng. Ini, ini demikian. Fa inda sabah yahmadu kaum as-sura. Baik. Wal alam bisawab ila huna tafaddalu hafizakumullah.